Ya dengan ilmu itu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat berian salam semoga dan anugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. di mana beliau bersabda majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim as sakin wa ghashiyatuhum ar rahma wa haffathum al malaika wa dzakara Allah fi man 'indah hadis ini kaum muslimin dan muslimat merupakan hadis tentang keutamaan hadir di majlis ilmu yang dilaksanakan di masjid. Walaupun di rumah kita bisa membaca, walaupun di rumah kita memiliki media-media yang bisa menghantar ilmu ke rumah kita, televisi, internet, CD-CD, kaset-kaset, dan buku, boleh jadi kita mendapatkan ilmu. Akan tetapi kita tidak akan dapatkan apa yang kita dapatkan di masjid. Hadir di majlis ilmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah berkumpul satu kaum di rumah dari rumah rumah Allah yang mana mereka membaca Al-Quran, kitab Allah. Wa yatadarasuna bainahum mereka saling mempelajarinya kecuali nazalat alaihi mustaqim diturunkan pada mereka ketentram, ketentraman dan ketenangan wa ghasyiyatuhumur rahmah rahmat pun menaungi mereka wa hafathumul malaikah malaikat pun melindungi mereka wa dzakarallahu fi man 'indah Allah pun memuji mereka terhadap malaikat-malaikat yang ada di sisi Empat keberuntungan yang akan kita dapatkan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada saat ini termasuk orang-orang yang akan meraih empat keutamaan tadi. Kajian kita pada kesempatan ini adalah dengan apa yang akan kita hadapi dan apa yang akan dilalui setiap manusia yaitu yang berhubungan dengan, alam kubur meraih apa judulnya meraih kebahagiaan di alam kubur wallahu alam saya melihat ini judul ya kok pendek gitu. Ya. Kenapa tidak disebutkan meraih kebahagiaan di surga? Ya. Baik. Namun sebelum kita uh, melanjutkan kajian kita, mari kita sepakat dulu. Yang pertama, HP yang kita miliki mohon dinonaktifkan. Kalau bisa, ya dinonaktif. Jangan di silent. Kalau di silent nanti orang yang menghubung kita nanti husnul uh, dengan kita. Ini kenapa nih HP saya tidak diangkat? Saya sudah menghubungi sekian kali, kok oh, nggak apa sudah sombong nih orang gitu ya. Nah lebih baik kita matikan. Kalau kita matikan, dan aktif, orang sudah bilang, oh mungkin dia sibuk, mungkin dia istirahat, mungkin lagi begini dan begitu. Baik. Yang kedua, kehadiran kita di majlis ilmu, kita ingatkan kembali dan insya Allah mudah-mudahan sudah banyak yang seperti itu. Ya ini membawa catatan. Jangan kita hanya mengandalkan rekaman-rekaman, akan tetapi perlu juga adalah dengan dengan catatan. وعرفوا هذا العلم صيد وكتابته قيد قيد سيودك بحبال الواثقة ومن الحماقة أن تصيد غزالة وتترك وتتركها بين الخرائط الطارقة علم itu adalah الصيد adalah binatang buruan bagaimana orang yang berburu pada umumnya bagi kita adalah berburu rusa misalkan. Dia tinggalkan anaknya, dia tinggalkan istrinya, dia pergi ke hutan jauh, meninggalkan seluruh kegiatannya untuk menangkap rusa. Kita juga begitu. Kita tinggalkan seluruh aktivitas yang ada, mungkin kesibukan yang harus kita lakukan, tetapi ilmu kita dahulukan. Kita tinggalkan semuanya di rumah, kita datang ke sini untuk menangkap ilmu wa kitabatuhu qayduh. Penulisannya itu adalah pengikat terhadap binatang buruan itu atau binatang kalau bagi kita sekarang itu adalah ilmu. Jadi tulisan sama dengan tali yang mengikat buruan. Qayyid suyudaka bil habali thiqah Ikatlah buruanmu itu dengan tali yang kuat. Kalau kita bawa dalam ilmu, tulislah dengan tulisan yang baik yang bisa kita baca. Kalau bisa juga bisa dibaca oleh orang lain. Sehingga ilmu itu tidak untuk kita, mana tahu nanti ada orang yang membaca catatan kita atau anak kita yang membaca catatan kita, ilmu pun mengalir kepada kita, pahala pun mengalir kepada kita. Wa minal hamaqati an merupakan perbuatan yang pandir, yang bodoh. Antasida mazalatan untuk menangkap seekor rusa wa tatrukaha bainal khalaiqi taliqah. Engkau tinggalkan, engkau lepaskan di tengah-tengah manusia ya, begitu saja. Tidak diikat. Akhirnya bagaimana? Seperti sekarang ini, apa istilahnya? Mancing mania. Sudah tampak kan gede kayak gini, ntar dilepas lagi. Ini menghabiskan waktu, menghabiskan uang, ya. Nah, begitu juga terkadang kita datang majelis ilmu di masjid ini di dalam sudah ngangguk-ngangguk, kita ngangguknya karena tidur atau ngangguknya memang paham. Tapi walaupun dia paham waktu dia majlis kalau dia tidak catat, insya Allah tidak keluar dari masjid. Coba yang ngangguk tadi, misalkan atau nanti sampai di, di luar tanya lagi. Ya, kalau tidak ditulis itu akan menjadikan kita lupa sehingga tidak ada yang kita bawa pulang. Ya, paling-paling yang paling berkesan adalah lucu. Itu pada umumnya. Ya, atau melihat ada kawan yang ngantuk, ya dia ingat di kawan saya tadi waktu dia pengajian dia ngantuk. Tapi yang ilmunya lupa. Maka karena itu mari kita biasakan di dalam setiap kali menghadiri majelis ilmu siapapun. Ya, mari kita bawa catatan dengan catatan yang baik. Kaum muslimin dan muslimat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada saat ini adalah tentang alam barzakh. Manusia di dalam alam barzakh ini terbagi kepada tiga eh, bagi manusia memiliki tiga marahil, tiga tahapan kehidupan yang akan dilalui. Yang pertama adalah hayatul dunyawiyah. Al hayatul dunia. Kehidupan dunia. Yang kedua al marhalah yakni marhalah barzakh. yakni hayatul barzakhiyah. Kehidupan barzakhiyah. Apa itu kehidupan barzakhia? Kehidupan pembatas antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Semua orang akan melalui. Bagaimanapun juga bentuk kematiannya. Apakah dia tenggelam di dalam laut, kecelakaan pesawat terbang misalkan, atau dia terbakar tidak ketahuan lagi abunya setelah dibakar ditiup oleh angin entah kemana abu dari jasadnya atau dia dimakan oleh binatang buas atau dia dikuburkan dengan baik semua itu adalah kehidupan barzakhiyah yang disebutkan di dalam beberapa dalil dalam ungkapan adalah alam kubur. Karena pada umumnya dan dominannya manusia itu dikuburkan. Baik. Yang ketiga adalah al hayah fi daril akhirah. Di mana yang ketiga itu adalah kehidupan kampung akhirat. Di mana keberadaan di sana adalah abadi. Kehidupan yang kekal. Dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada kesudahannya. Maka kehidupan kita di dunia yang sementara Semuanya serba sementara. Kesengsaraan adalah sementara. Kebahagiaan adalah sementara di dunia ini. Miskin sementara. Sakit sementara. Ya, capek sementara. Untuk menuju kehidupan yang abadi. Kalau abadi itu tidak sementara Yang dia tidak ada kesudahannya. Kehidupan akhirat terbagi kepada dua tempatnya. yakni sorga yang di situ segala kenikmatan yang ada, segala kenikmatan akan kita raih di, di, di, di sorga kenikmatan yang paling nikmat nanti di akhirat ada melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan keyakinan al-sunnah wal jamaah. Yang kedua, yang pertama adalah surga dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua yang hadir majelis ini, orang tuanya, familinya, semua keluarganya bisa dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tempatnya api neraka. Api neraka itu adalah segala bentuk siksaan yang seberat-beratnya itu ada dalam api neraka. Kalau kita pernah melihat bagaimana lahar panas mengalir, kalau siang tidak kelihatan api ini, tapi kalau malam hari kelihatan api ini maka itu baru api dunia. Api akhirat sekian kali lipat. Maka gambaran yang ada di dunia dengan api yang ada di dunia itu bagian kecil dari api yang ada di akhirat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan keluarga kita dari api neraka. Kaum muslimin dan muslimat yang belakang Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan di alam barzakh yang dinamakan tadi dengan alam kubur. Dia adalah kehidupan yang khas, kehidupan yang khusus. Di dalam kehidupan itu terdapat ujian. Di dalam kehidupan itu manusia diuji. Manusia diberikan nikmat. Manusia dianggap. Di dunia begitu juga. Kehidupan dunia manusia diuji, Manusia diberi nikmat, manusia di, dianggap kehidupan kita dunia. Begitu juga dalam kehidupan barzahnya kehidupan alam barzah Hal ini ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Dan itu juga merupakan mazhab salaful ummah dan imam-imamnya bahwasanya si mayat jika dia meninggal dunia maka dia akan berada di dalam kenikmatan di alam barzakhiyah atau di dalam azab mufaraqatul badan muna'ama atau mu'azzala yang mana terpisah antara ruh dengan badannya dalam kenikmatan atau azab. Dan terkadang-kadang ruhnya itu berhubungan dengan badannya. Pada umumnya kondisinya terpisah antara badan dengan dengan ruh. Kadang-kadang menyambung. Maka kalau kita lihat ada sebagian orang di bagian tempat ketika dia uh, sudah menguburkan mayat tahu-tahunya ada kepentingan tertentu dia buka kuburannya ya ada seperti benjolan-benjolan atau seperti memar-memar seperti anak ya ini adalah bagian yang terkadang dia berhubungan dengan jasad dan pada umumnya dia terpisah dengan jasad Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti pada hari kiamat ruh dan jasad itu disatukan kembali. Maka mereka akan dibangkitkan untuk menghadap Rabb semesta dan nanti di akhirat kenikmatan dan azab dirasakan bagi setiap manusia ruh dan jasad Banyak orang yang mengingkari tentang azab kubur. Dengan alasan azab kubur itu kan keyakinan. Kalau satu keyakinan harus diriwayatkan dengan musawatir, Sebagaimana Al-Quran. Ini adalah keyakinan yang salah terhadap sunnah nabawiyah. Sunnah nabawiyah apabila dia sahih sudah bisa diterima maka dia wajib diamalkan baik itu secara akidah hukum muamalah dan yang lain kita tidak bisa pisahkan antara akhlak dengan akidah antara muamalah dan fikih dengan akidah selama amal itu sunnah itu sahih, sunnah itu diterima maka wajib kita amalkan dari sisi-sisi tadi kenapa karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus para dai seperti Muad bin Jabal, Ali bin Abi Thalib ketika diutus untuk berdakwah ke tempat-tempat tertentu diutus hanya sendirian bin Mu'ad bin Jabal. Ya, Ibn Abbas dia mengatakan bahwasanya Mu'ad bin Jabal diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Yaman. Beliau mengatakan dan berpesan kepada Mu'ad, Innaka takti ahli kitab. Sesungguhnya engkau mendatangi ahli kitab. Ketika seorang pergi berdakwah, Apakah dia hanya membawa hukum-hukum saja? Jawabannya tidak. Maka dia telah membawa yang pertama adalah akidah. Faliyakun awwala ma tad'u ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Ini adalah akidah. Hendaklah yang pertama yang kamu ajak mereka itu adalah ke dakwah. Mendakwahi mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, hendaklah kamu mengajaknya agar mereka mentauhidkan Allah. Ini adalah akidah. Bagaimana mungkin dia haruskan akidah ini harus habisnya mutawatir tak boleh ahad? Sementara yang dia, yang diutus oleh Nabi bukan sekumpulan atau rombongan para doa. Tidak, tetapi diutus hanya satu orang saja. Maka ini adalah salah satu argumen bahwa hadis ahad diterima dalam keyakinan dan akidah. Bagi orang yang tidak mempercayai akidah, eh, mempercayai azab kubur, mereka mengatakan hadis-hadis tentang azab kubur itu adalah hadis ahad. Apa ini hadis ahad? Hadis ahad adalah hadis yang tidak sampai derajatnya mutawatir. Ya? Dan ini terbagi kepada tiga bagian. Ada namanya hadis masyhur yang diriwayatkan oleh tiga orang lebih. Ada hadis aziz di mana hadis itu diriwayatkan oleh dua orang atau lebih. Jadi minimal perawinya ada dua dalam salah satu tingkat. Hadis yang ketiga adalah hadis gharib. yakni dalam salah satu tingkatan perawi ada hanya seorang saja. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka mengatakan di dalam Al-Qur'an mereka beranggapan tidak ada ayat yang menunjukkan tentang azab kubur. Lalu mereka juga berargumentasi bagaimana mereka akan diazab sementara mereka belum dihisap. Ya, karena hisapnya nanti adalah setelah terjadinya kiamat. Lah bagaimana mereka diazab dalam ini? Baik. Subhat-subhat ini terbantahkan pertama azab kubur ditunjukkan oleh nas-nas dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah surat Ghafir Surat Ghafir ayat 45 dan 46. Ya, surat Ghafir ayat 45 dan 46. yang berbunyi Wahaqa بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة ويوم, ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ayat 45 berbunyi Wahaqa bi ali Fir'aun su'ul adab. Dan Fir'aun serta kaumnya dikepung oleh adab yang amat buruk. Bagaimana bentuknya? An-naru 'araduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. Pada mereka ditampakkan neraka atau ditampakkan api, dihadangkan mereka akan api atau mereka dihadangkan kepada api guduwan wa asyiya setiap pagi dan petang wa yauma taqumu saatu ketika ketika kiamat ditegakkan dikatakan kepada malaikat adkhilu ala fir'aun ashadd al'adab. Masukkanlah Fir'aun dan keluarganya, pengikut-pengikutnya su'al azab. Eh, ashadd al'adab. Dimasukkan ke dalam azab yang lebih berat, yang lebih pedih. Di sini ada dua bentuk siksaan. Siksaan yang pertama, dia dihadangkan kepada api pagi dan sore. Sampai hari kiamat. Dan ini adalah terjadi di dalam alam barzakh ini. Jadi demikian dengan alam kubur. Kalau seandainya mumi yang ada sekarang adalah Fir'aun, Fir'aun yang Musa, Ya. Mungkin ada juga mengatakan, bagaimana dia diangkat di atas masih ada kok utuh. Kan begitu. Tapi kita katakan tadi bahwa alam dia ya pada umumnya ruh itu berpisah dengan jasad. Maka ruhnya disiksa. Ibnu Kathir dia mengatakan di dalam penafsiran ayat ini inna arwahahu ay fir'aun wa atba'ih tu'radu 'ala an-nari sabahan wa masa'an ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya roh-roh mereka, yakni Firaun dan pengikutnya, dihadangkan kepada api pagi dan sore sampai hari kiamat. فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم في النار Apabila hari kiamat nanti sudah terjadi, maka ruh dan jasad mereka berkumpul di dalam api neraka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa yauma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'aun ashadd al-'adab." Ai ashadd alaman yang bersengatan perihnya, pedihnya. Wa a'zamahu nakalan ya, yang paling berat siksaannya. Dan ini adalah ayat aslun kabirun fil istidlal ahli sunnati ala azabil barzakh fil qubur. Ini adalah ayat dasar utama di dalam pengambilan dalil menurut ahli sunnah terhadap azab adab barzakh di dalam kubur. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain di dalam surat surat Tur Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Tur ayat 45 dan sampai 47 Allah berfirman fadharhum hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun fadharhum ya biarkan mereka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka yang pada hari itu mereka dibinasakan yauma la yughni anhum kaiduhum syai'an wala hum yunsarun yaitu hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikit pun tipu daya mereka dan mereka tidak ditolong wa inna lilladzina zalamu 'adzaban duna dzalika walakin aktsarhum la ya'lamun dan sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim ada azab selain daripada itu, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Maksud yang zahir dari firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-47 wa inna lilladzina zalamu azaban duna dzalik maksud di sini adalah azab di alam barzakh sebagaimana yang diingatkan oleh atau di, yang diingatkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam kitabnya uh, kitab Ruh beliau mengatakan qad ihtajja bi hadhihi al-ayah jama'atun minhum Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ala adabil qabri Ibnu Qayyim mengatakan kelompok dari ulama di antara mereka adalah Abdullah bin, eh, Abdullah bin Abbas, maaf, Abdullah bin Abbas telah berhujjah dengan ayat ini terhadap adanya azab qabr. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah di antara ayat yang menunjukkan bahwa alam eh, adanya azab barzakhia atau azab kubur. Adapun hadis-hadis hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat hadis-hadis yang sahih yang menetapkan adanya azab kubur. Malah hadisnya adalah kasirah banyak sekali. Ya, Malahan sebagian a'immah, sebagian ulama menetapkan bahwa hadisnya sudah sampai kepada derajat mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh jumlah yang banyak di mana kebiasaannya jumlah yang banyak itu mustahil mereka sepakat untuk berbohong. Ya. Jumlah yang banyak itu terpelihara setiap tingkatan perawi. Hadis mutawatir ini terbagi kepada dua. Hadis mutawatir lafzi dan hadis mutawatir maknawi. Apa ini hadis mutawatir lafzi? Hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang diriwayatkan oleh jumlah orang yang banyak di mana lafaznya sama. Seperti hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong atas namaku kata Nabi, maka siapkanlah tempat duduknya dalam api neraka. Ini adalah hadis mutawatir lafzi. Diriwayatkan oleh ulama hadis, ada yang mengatakan diriwayatkan oleh 70 para sahabat. Lafaznya bersama. Ada lagi sampai 200 sahabat meriwayatkan hadis ini, lafaz ini. Maka ini namanya mutawatir lafzi. Yang kedua adalah mutawatir maknawi. Apa makna mutawatir? Makna mutawatir maknawi ini adalah hadis yang diriwayatkan dengan kronologi yang berbeda. Kejadian yang berbeda. Satu hadis dengan hadis-hadis yang lain. Boleh jadi setiap hadis itu diriwayatkan dengan sangat hadisnya adalah ahad. Akan tetapi ada satu poin yang semua hadis itu sama. Sama-sama menyebutkan poin tertentu. Maka poin tertentu itu dinamakan dengan mutawatir maknawi. Sebagai contoh, tentang dikatakan ulama masalah kufai menyapu di atas kuf itu hadisnya mutawatir maknawi banyak hadis yang menjelaskan tentang Nabi menyapu di atas kuf Nabi menyebutkan waktu bagaimana menyapu, berapa lama menyapunya dan dalam sekian kejadian-kejadian yang berbeda Nabi menyapu di atas kufnya. Ya. Ini menunjukkan kalau dilihat dalam satu-satu hadis, hadisnya ahad. Kronologinya berbeda. Tetapi sama-sama hadis-hadis tersebut menyebutkan bahwa Nabi menyapu di atas khuf. Ya, jadi makna dari hadis ini semuanya sama dalam sekian riwayat. Begitu juga dengan mengangkat tangan di dalam doa juga merupakan hadisnya mutawatir maknawi. Karena dengan sekian hadis yang banyak menunjukkan tentang berdoa itu mengangkat tangan. Doa istisqa dari mengangkat tangan sampai ketiaknya kelihatan. Ketika beliau uh, berdoa ketika perang Badar, beliau juga mengangkat tangannya sampai ketiaknya kelihatan dan malah lidahnya yang di atas jatuh ke bawah. Dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah malu kepada orang yang mengangkat kedua tangannya dan turun tanpa ada jawaban. Banyak hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwa berdoa itu disyaratkan dengan mengangkat tangan. Seperti juga orang yang melaksanakan perjalanan. Wadakar rojul. Ya. Atala safar. Ash'asa akbar. Warafa yadaihi ila sama ya Rabb ya Rabb. Hadis ini juga menunjukkan dia berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Maka ulama mengatakan ini namanya hadis mutawatir maknawi. Ada satu makna yang semua hadis itu menyebutkan tentang makna yang sama. Begitu juga dengan hadis azabul qabr. Ya, bahwa hadis tersebut sudah sampai kepada derajat mutawatir kalau hadis mutawatir, hukumnya adalah qat'iyyus subut. Bahwasanya hadis tersebut yakin 100% benar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dalil-dalil atau di antara hadis-hadis tersebut, yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari di dalam Sahih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha anna yahudiyyatan dakhalat 'alayha seorang Yahudi wanita datang kepada Aisyah fa dzakarat 'adzab al qabr fa qalat laha 'adzak Allah a'adzak Allah min 'adzab al-qabr a'adzak Allah min 'adzab al-qabr Lalu orang tadi menyebutkan kepada Aisyah, semoga Allah melindungimu dari azab kubur. Fasalat Aisyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an azab qabri. Aisyah bertanya kepada Nabi tentang azab kubur. Lalu beliau menjawab faqal. Naam azabul qabri. Kefilafin azabul qabri haqqun. Kata Nabi, ya azab kubur. Dan melihat yang lain, azab kubur itu adalah hak. Benar adanya. Ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha dia berkata, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'd shalla salatan illa ta'awwadha min adzabil qabri. Setelah itu, aku tidak pernah melihat Nabi mengerjakan satu sholat kecuali beliau berlindung dari azab kubur. Di dalam sahih juga dari Asma binti Abi Bakar bahwasanya dia berkata kepada Nabi, eh, dia berkata, "Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiban." Nabi berdiri menyampaikan khutbah fadzakara fitnatal qabri beliau menyebutkan ujian kubur allati yuftadu fiha al-mar di mana seseorang akan diuji dengan fitnah tersebut falamma zakara dzalika dajjal muslimuna dajjal setelah Nabi menyebutkan itu kaum muslimin pada saat itu ribut dan nasai قال Asma, ضج muslimun ضجة halat بيني wa أن an af'ama akhir رسول Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وسلم akhir آخر ditambah oleh Nasai manusia pada saat itu ribut sehingga keributan yang menghalangi aku untuk bisa memahami perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala, qad uhiya ilayya annakum tuftaduna fil quburi qariban min fitnatid dajjal. Sungguh telah diwahyukan kepadaku sesungguhnya kalian itu akan diuji di kuburan qariban mendekati dari ujian dajjal. Di dalam Sahih Muslim Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Sebagaimana dikatakan oleh Zaid bin Thabit, "Qal bainana bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hatim li Bani Najjar ala baghlatihi wa nahnu ma'u idh hadat bih fakadat tulqih." Ketika kami bersama Rasulullah SAW di dalam satu kebun dari kebun orang Najjar, beliau di atas ba'lahnya. Ba'al itu adalah binatang ya perpaduan antara kuda dengan keledai. Wanah nahnu ma'u ithadat bih. Fakadat tulqi. Kami bersama Nabi tahunya ba'lanya tadi ber, uh, mengamuk. Hampir Nabi jatuh. Faida akbar sittatun al khamsatun Ah, faida akbar sittatin atau khamsatin atau arba atau arba'atin tahu-tahunya ada empat lima eh, enam atau lima atau empat kuburan faqala man ya'rifu sahibu man ya'rifu sahib hadhihi al-qubur siapa yang tahu siapa yang ditanam di kuburan ini faqala rajulun lalu suara berkata ana aku Qala famata mata haula. Kapan orang ini meninggal dunia? Qala matu fil isyrak. Mereka meninggal dunia dalam kondisi berbuat syirik kepada Allah. yakni musyrik. Faqal lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhihi al-ummah tubtala fi quburiha falaula an falaula alla tudafinun alla tudafanun لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع به. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya umat ini akan diuji di dalam kuburannya. Kalaulah tidak gara-gara kalian itu akan dikuburkan. bisa aku telah berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan kepada kalian sebagian dari azab kubur yang aku dengar. Dan alhamdulillah ya Allah Subhanahu wa taala tidak memperdengarkan kepada kita azab kubur. Kalau diperdengarkan kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tuma akbal alaina biwajhi faqal. Lalu beliau menghadap kepada kami dengan wajahnya, lalu beliau bersabda, "Ta'awwadhu billah min azabil qabri." Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Halu. Uh, na'ud billah min azab qabr Lalu kami mengatakan kami berlindung kepada Allah dari azab kubur. Qala ta'awadu billah min al-fitan ma zahara minha wa ma batan. Berlindunglah kepada Allah dari fitnah-fitnah, ujian-ujian. Ma zahara minha wa ma batan, apa yang tampak dan apa yang tidak tampak. Qalu na'udzu billah min al-fitan ma zahara minha wa ma batan. Lalu kami mengatakan mereka mengatakan kami berlindung kepada Allah dari fitnah yang tampak dan yang tidak tampak. Qala ta'awwadhu billah min fitnatid dajjal. Lalu beliau juga mengatakan berlindunglah kalian kepada Allah dari ujian dajjal. Qalu na'udzu billahi min fitnatid dajjal. Lalu mereka mengatakan kami berlindung kepada Allah dari fitnah dajjal. Ini di antara hadis. Di antara hadis yang lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan ashab sunan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala "Idza faragha ahadukum min at-tashahhud al-akhir falyata'awwadh billahi min arba'." Apabila kalian telah selesai mengucapkan tasyahud akhir, maka hendaklah kalian berlindung kepada Allah dari empat hal. Min azab jahannam, wa min azab al-qabri, wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Dari empat hal. Yang pertama, azab api neraka, jahannam. Yang kedua, azab kubur. Yang ketiga adalah fitnah hidup dan mati. Yang keempat adalah fitnah Masih Dajjal. Fitnah ujian Dajjal. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan akan hakikat azab ini apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum hada du'a kama yu'allimuhum surata min al-Qur'an adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat doa ini sebagaimana beliau mengajarkan kepada mereka satu surat dari Al-Qur'an. Apa? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min wa a'udzubika min azabi al-qabr wa a'udzubika min fitnat al-mahya wa mamati wa a'udzubika min fitnat al-masih dajjal Beliau ajarkan doa ini sebagaimana beliau mengajarkan kepada para sahabat satu surat dari Al-Qur'an. Ini menekankan kepada kita bahwa azab kubur itu ada. Begitu perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis sahih dalam dikeluarkan Bukhari dan Muslim dari Abi Ayyub kharaja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فيقول يهود تعذب في قبورها ketika matahari telah tenggelam. Ya, beliau mendengar satu suara lalu beliau mengatakan orang Yahudi dia azab di dalam kuburnya. Kau muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua menunjukkan kepada kita bahwa manusia di dalam kuburnya merupakan kehidupan yang lain yang memiliki kekhususan tersendiri yang terkadang ruhnya menyambung dengan badannya dengan kesambungan dengan hubungan yang khusus dan manusia dalam kehidupan alam barzakhiyah itu dia mendapatkan atau merasakan azab dan nikmat sesuai dengan amalan-amalan yang telah mereka lakukan di dalam kehidupannya di dunia. Kalau seandainya ada azab, maka berarti di situ juga ada kenikmatan. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa azab kubur itu, eh, kubur itu boleh jadi dia adalah raudun, raudatun min riyadil jannah. Boleh jadi dia adalah taman, merupakan taman dari taman-taman surga dan itu merupakan kenikmatan. Atau yang kedua dia adalah hafratin hafratin Dia adalah lubang dari lubang-lubang api neraka. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Dengan demikian, tidak ada alasan bagi kita untuk mengingkari azab kubur. Kita meyakini azab kubur itu adalah hak. Dan sebaliknya, kenikmatan kenikmatan kubur itu merupakan hak. Lalu bagaimana cara kita bisa mendapatkan kebahagiaan dalam kubur? Dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Kubur itu adalah awal kehidupan akhir. Siapa yang selamat dalam kuburannya, maka dia akan selamat dalam perjalanan menuju akhiratnya, menuju ke dalam surga. Tapi siapa yang tidak selamat? Apa yang akan terjadi setelah itu lebih berat lagi. Maka ini merupakan gambaran kecil Perlu kita ketahui apa-apa saja azab kubur, apa-apa saja eh, penyebab azab kubur. Di antara penyebab azab kubur ada yang penyebabnya secara global, ada yang secara rinci. Penyebab azab kubur secara global adalah mereka diazab disebabkan kebodohan mereka terhadap Allah. Disebabkan sikap mereka menyia-nyiakan perintah Allah. Disebabkan karena mereka melakukan maksiat kepada Allah. Allah tidak akan mengadap ruh yang mengenal Allah. Ruh yang mencintai Allah. Ruh yang mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena azab kubur dan azab akhirat adalah efek dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Siapa yang menjadikan Allah murka kepadanya di negeri ini, yakni di dunia, lalu dia tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan bagian dari anak di dalam barzakh di dalam kuburnya seukuran kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sedikit dan banyak ya, itu sesuai dengan amalan dia di dunia. Kalau kita bawa juga, tidakkah orang merasakan kebahagiaan di dunia? juga merasakan kesengsaraan di dunia? Itu diantaranya adalah bagian dari efek kerjanya sendiri. Ketika dia berbuat baik pada orang, Allah memudahkan urusan hidup ini. Dia merasakan bagian dari kenikmatan, dari hasil kerja Tapi balasan yang sempurna nanti baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk itu nanti di akhirat. Namun bagian dari perbuatan kita yang baik dan yang buruk di dunia ini juga akan kita rasakan pengaruhnya di dunia. Suka menzalimi orang, ya kita akan dizalimi. Kita suka mempersulit urusan orang, urusan kita disulit oleh Allah. Kita sudah memperlapang urusan orang, maka Allah akan melapangkan urusan kita di dunia. Nanti di akhirat juga mendapatkan diri. Adapun jawaban yang kedua adalah secara perinci, mendetail. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan tentang dua orang yang diazab di dalam kuburan. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih bahwa salah satu diantaranya yamshi ahaduma bin namimati bainan Salah satu salah satunya adalah orang yang suka mengadu domba. Apa maksud mengadu domba? Namimah. Apa itu namimah? Naklul kalam ala wajil ifsad. Menukil perkataan dalam bentuk merusak hubungan. Sebagai contoh, seseorang menukilkan perkataan kepada si, dari si A pergi ke si B untuk mengadu ke dengan si C. Ya, walaupun yang dikatakan itu betul-betul perkataan B, dia tidak tambah-tambah. Tapi ini merusak hubungan dengan si C. Maka ini namanya demi. Atau permasalahan yang memang dia lihat ada tapi bisa merusak hubungan mereka. Ini ada orang yang baik-baik saja. Tahunya dia lihat wah ini bisa nih kesempatan untuk menghasut B supaya malah kesikir. Nah ini juga adalah orang yang iman. Rasulullah SAW mengatakan balasan bagi orang yang namimah nanti di akhirat la yadkhulul jannata namam. Tidak masuk surga orang yang suka ya mengembos orang lain supaya mereka bertengkar. yakni istilahnya mengadu domba. Yang kedua dari hadis itu adalah dia tidak istibra minal bau. Istibra itu membersihkan diri dari kencing. Artinya dia dia meninggalkan bersuci yang wajib yang sebelumnya dia sudah menjadikan sumber permusuhan antara manusia. Pada tadi namimah dia adalah sumber permusuhan antara manusia. Walaupun dia menginformasikan kejadian sesuai dengan realitanya. Ini di antara uh, penyebab Penyebab yang lain kaum muslimin dan muslimat yang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Samurah bin Jundub yang dikeluarkan oleh Bukhari adalah orang yang berbohong di mana kebohongannya itu sudah sampai mendunia. Ini hati-hati bagi kita yang suka menebarkan kebohongan di Facebook. Ya, sekali nulis mendunia. Apakah kebohongannya terhadap kawan-kawannya? Atau kebohongan atas nama agama terhadap ustadz-ustadz atau terhadap masyayikh. Ya. Yang mana golongan itu sudah merebak. Ini juga merupakan penyebab agak kubur. Hati-hati. Setiap apa yang kita tulis kaum muslimin dan muslimat yang melihat Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagian dari ucapan kita. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun Tidak ada yang diungkapkan ya, yang dilafazkan kecuali ada malaikat yang siap untuk menulisnya. Menulis tulisan itu bagian yang kita ucapkan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna Allah tajawaz an ummati ma hadath ma haddathathu nafsu ma lam ta'mal bihi au au tatakallam. Ma lam ya'mal bihi au Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan apa yang terlintas dalam hati seorang hamba dari umat ini. Yang berdetak di hatinya, atau yang terbayang di hatinya, atau berkata-kata di hatinya. Itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam Tak mampi selama umat itu tidak mengamalkannya au tatakallam selama dia tidak ungkapkan dengan lidahnya kalau dia amalkan baik amalan yang dilakukannya atau dalam tulisan yang dia kerjakan bukan dari surat kalau dia tuliskan itu sudah tercatat dan dia akan diminta pertanggungjawaban atau dia ucapkan juga akan diminta pertanggungjawaban. Maka kebohongan yang menjadi kebohongannya itu tersebar ya maka itu adalah merupakan salah satu sebab terja, uh, mendapatkan azab kubur. Begitu juga azab orang yang membaca Al-Qur'an ثم ينام عنه بالليل ولا يعمل به في النهار Orang yang membaca Al-Quran pada malam hari sehingga dia uh, Tidur Kemudian pada siangnya dia tidak amalkan Dia juga akan mendapatkan Azab Yang berikutnya وعن تعذيب الزنا zina wa diberitahukan juga tentang azab bagi penzina baik laki-laki maupun perempuan kemudian juga tentang azab orang yang memakan riba. Memakan harta riba. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis itu menyebutkan itu yang beliau saksikan adalah di dalam barzakh, di dalam alam barzakh. Dalam hadis yang lain, beliau menyebutkan terhadap orang satu kaum yang kepalanya dipecahkan dengan batu besar. Hal ini disebabkan karena beratnya kepala mereka dari mengerjakan sholat. Apa? Orang yang tidur dari sholat. Orang yang tidur aja sehingga sholatnya tertinggal. Ya, Di antara juga adalah orang yang meninggalkan zakat hartanya. Baik. Di antara penyebab azab kubur adalah diberikan kepada orang maksiat dengan hatinya. Maksiat dengan matanya maksiat dengan telinganya, maksiat dengan perutnya, dengan lidahnya, maksiat dengan kemaluannya, maksiat dengan tangan dan badannya. Maka yang tadi kita sebutkan, enam orang yang mengadu domba. Al-kadzab, orang yang berbohong. Wal muqtad, wal muqtab, orang yang suka beribah. Wa syahiduz zur, orang yang memberikan kesaksian palsu. Wa qadhiful muhsan, menuduh orang yang uh, terpelihara dirinya menuduhnya berzina. Wadaiin bid'ah. Orang yang mengajak kepada bid'ah. Wa qail 'ala Allah wa rasuli ma la ilma lahu bihi. Orang yang berbicara atas nama Allah dan Rasul yang dia tidak berilmu dengannya. wal majazib fi kalamihi orang yang suka berbohong di dalam pembicaraannya ada orang yang supaya orang memperhatikan dia dia selalu membuat kebohongan itu semua akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita sebutkan tadi sesuai dengan kadar keburukan Allah kepadanya dalam perut urusan perut memakan harta harta riba, memakan harta anak yatim, memakan harta haram seperti riswah, harta suap, dan yang lainnya, memakan harta teman atau saudaranya tanpa hak, memakan harta yang sudah dilaksanakan perjanjian, dan juga peminum minuman keras ini adalah yang berhubungan dengan perut yang akan disiksa nanti pada hari kiamat, pada hari uh, pada alam barzakh. Kelakuan atau perbuatan orang berzina, orang yang melakukan liwat, yakni homoseks, termasuk juga lesbian, orang yang melakukan uh, mencuri, berkhianat, dan yang lainnya termasuk juga penyebab dari azab kubur. Ulama menyebutkan banyak sekali hal-hal ini. Ya. Maka pada umumnya secara global yang telah disebutkan oleh Ibnu tadi setiap maksiat kepada Allah itu akan yang dilakukan oleh seorang manusia di dunia akan menjadikan dia untuk mendapatkan azab di akhirat. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan kita mendapatkan kebahagiaan kebahagiaan di uh, di alam di alam kubur sesuai dengan judul kita. Kita mendapatkan kebahagiaan di dalam kubur kita adalah dengan cara mengerjakan sebab-sebab keselamatan dari azab kubur. Kalau dalam kubur itu ada dua, kalau tidak azab, kalau tidak nikmat, kenikmatan, maka hendaklah kita menjalankan hal-hal yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ibnu Qayyim dia mengatakan, "Innal asbab al min azab al-qabri min wajhain." Sebab-sebab yang menyelamatkan kita dari azab kubur dari dua sisi. Sebagaimana tadi penyebab azab kubur ada dua sisi. Yang pertama secara global, yang kedua secara secara rinci. Yang secara global penyebab kita selamat dari azab kubur adalah menjauhi sebab-sebab yang menjerumuskan kita di dalam adab kubur. Menjauhi sebab-sebab yang bisa mendatangkan adab kubur. Salah satu yang paling bermanfaat untuk bisa menjadi sebab selamat kita dari azab kubur adalah seseorang duduk sejenak merenung ketika dia ingin tidur merenung karena Allah menghitung-hitung dirinya jual belinya pada hari itu kepada Allah Subhanahu wa taala antara keberuntungan dan kebinasaan. Karena hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa manusia hamba itu setiap hari dia menjual dirinya kepada Allah. Sebagaimana kita ketika kita berdagang, pagi itu kita pergi ke pasar, Hari itu kita tidak tahu apakah kita akan beruntung atau kita merugi. Itu perdagangan, perdagangan dunia. Perdagangan kita dengan Allah begitu juga. Fa fabayu nafsah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menjual dirinya. Fa mu'tiquha au mubiquha. Apakah dia akan menyelamatkan dirinya dari api neraka, memerdekakan dirinya dari api neraka, yakni dia mendapatkan keuntungan atau dia membinasakan dirinya, menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan di dalam api neraka. Maka dia dia, dia hitung-hitung dirinya sebelum dia tidur. Apa yang telah menyebabkan dia merugi? Apa yang telah dia dapatkan dari keuntungan pada hari tersebut? Kemudian dia ulangi baharui taubat kepada Allah. Taubat yang jujur, yang benar antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia tidur di atas taubat tersebut. Muhasabah diri. Jangan kita hanya muhasabah sekali dan tahu. Sebagaimana juga dilakukan oleh sebagian orang ada akhir tahun mengadakan acara muhasabah bersama-sama. Itu tidak. Muhasabah pada diri kita adalah kita lakukan setiap saat. Ibn Umar, uh, Umar bin Khattab dia mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum kalian dihitung. Ketika dia sudah tidur di atas taubatnya tersebut, dia berazam untuk tidak mengulangi kembali dosa yang telah dia taubati ketika dia sudah bangun. Dia lakukan itu setiap malamnya. Fa'in masa mata min laylati. Apabila dia meninggal dunia pada malam itu, mata ada taubat. Dia meninggal dunia di atas taubat. والاستيقظ استيقظ مستقبلا للعمل مسرورا بتأخير أجله apabila dia bangun dia bangun mustakbilan dia bangun dengan menghadapi untuk beramal dengan rasa gembira Gembira atas apa? Umurnya dipanjangkan. Jadi seakan-akan yang digambarkan oleh Qayyim setiap malam ini kita tutup buku. Ya, bagaimana tutup buku orang berdagang? Dia lihat hitung-hitungannya. Sudah, besok hari saya tidak buka lagi, inilah penutupan terakhir. Dia bertobat dengan apa yang telah dilakukan pada hari itu dari kesalahan. Kalaupun umurnya besok panjang, dia bergembira untuk menghadapi kehidupan yang baru dengan amalan yang baru. Dia bergembira Allah masih memanjangkan umurnya. Kita lihat ada orang yang subhanallah pada malam itu dia tidur, dia tidak bangun-bangun lagi. Itu ikhwan kita ada juga. Ya. Paginya dia sudah meninggal dunia. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa seseorang kapanpun dia dikehendakinya sesuai dengan ajaran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yastaqbila rabbahu wa yusdir kama dia bergembira dengan umur yang panjang. Ya, agar dia bisa menghadap kepada Rabbnya dan menjemput apa yang tertinggal dari amalan-amalan sebelumnya. Walaysa lil 'abdi anfa min hadhihi naumah. Kata Ibnu Qayyim, tidak ada bagi seorang hamba yang lebih bermanfaat daripada tidur yang seperti ini. Wala siyama idza aqba dzalika bi dzikrillah wa isti'mal sunan التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند النوم حتى يغلبه النوم apalagi jika ditambah diakhiri dari siang atau diakhiri dari kehidupan itu dengan dia berzikir kepada Allah dengan menjalankan sunnah-sunnah tidur yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga tidur pun mengalahkan dia ketika dia membaca zikir-zikir tersebut. فمن أراد الله به خيرا وفقه الله وفقه لذلك ولا قوة إلا بالله Siapa yang Allah inginkan kebaikan darinya, maka Allah akan berikan taufik kepada orang itu untuk menjalankan hal tersebut. Tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ini secara global. yakni seseorang menjauhkan dosa-dosanya yang paling bermanfaat adalah seseorang menghisap dirinya setiap dia kali mau tidur. Kemudian dia iringi dengan zikir-zikir sebelum tidur. Bagaimana? Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwasanya Nabi mengatakan siapa yang ingin tidur ya, hendaklah dia berwudu, perwudunya untuk sholat. Lalu dia hendaklah me uh, tidur berbaring di atas sisi yang kanan. Lalu dia berdoa. Allahumma ini aslamtu aslamtu wajhi ilai, wa fawattu ilaik wa fawattu amri ilai, la manja wala man la manja wala wala manja wala manja lika ila ya Allah aku serahkan wajahku kepadamu saya saya aku serahkan urusanku kepadamu. Wajah zahri diilai dan aku telah uh, sandarkan punggungku kepadamu. La malja wa manja illa ilaih. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat bersandar kecuali hanya kepadamu. Amantu bi bila anzalta. Aku beriman dengan kitab yang telah aku turunkan kalladhi dengan nabi yang telah engkau kata nabi siapa yang melakukan itu dan itu adalah akhir dari perkataannya ya akhir dari perkataannya lalu dia meninggal pada malam itu maka dia meninggal di atas fitrah itu di antara zikir yang kita yang kita baca tambah lagi zikir yang lain seperti kita bertahun ya, dan membaca uh, ayat kursi dan membaca uh, Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil kemudian kita tiupkan ke tangan kita, lalu kita usapkan kepada seluruh tubuh yang kita mampu mengusapnya, dan itu kita lakukan dan zikir-zikir yang lain yang bisa kita lakukan. Adapun secara terperinci, maka ونذكر أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ينجي عن عذاب من عذاب القبر. Hadis-hadis kita sebutkan tentang hadis yang bisa yang menyebutkan hal-hal yang bisa menyebab menyelamatkan kita dari azab kubur. Dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Muslim dari Salman al dari Salman al Farisi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi wa inna wa in mata ukhra alaihi عليه عمل الذي كان يعمل وأخرى عليه رزقه وأمن الفتن Ribat. Ribat itu apa? Bertugas untuk menjaga perbatasan negara Islam. Berarti dia menjaga bagaimana musuh tidak masuk. Satu hari satu malam itu lebih baik daripada puasa dan menegakkan malamnya satu bulan. Maka kalau seandainya dia meninggal dunia, maka dia mendapatkan amalannya, kemudian rezekinya dijamin, lalu dia aman dari fitnah. Ya. Dia aman dari fitnah. Fitnah di sini termasuk di dalamnya adalah fitnatul qabr. Kemudian di antara yang bisa menyelamatkan dari azab kubur adalah hadis diriwayatkan dari Nasa'i an rajul min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan qala balu بال المؤمنين fi qubur illa asy-syahid. dari seorang sahabat Nabi ada orang mengatakan ya, bahwasanya orang mukmin itu diazab di, di, diuji dalam kuburannya kecuali syahid. Kecuali orang mati syahid. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafar bibarik bibariqati suyuf ala ra'si fitnah. Cukup. Ya, cukup uh, toresan dari apa namanya pedang itu yang yang yang kena kepalanya adalah ujian. Artinya dia mati disebabkan oleh pedang atau senjata di dalam perang itu sudah merupakan sudah cukup baginya ujian. Dan ini akan menghilangkan ujian dari adat kedua. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Lishahid, lishahid, inda Allah sittat khisam." Orang yang bersyahid di sisi Allah memiliki enam keistimewaan. Yukfaru lahu fi awal daf'atin min damihi. diampuni dosanya pada tetesan pertama dari darahnya. Wa yura maq'adahu jannah. Diperlihatkan kepadanya tempat duduknya di dalam surga. Yang kedua, yang ketiga, wa yujaru min azabil qabri. Ini syahid. Ini bukti. Dia terlindung dari azab kubur. Ya. Kemudian Wa'man bin Faza'il Akbar. Dia terjaga dari Faza' Faza'il Akbar nanti di akhirat. Wa yuhla hulyat iman. Dia dihiasi dengan hiasan iman. Wa yuzawwaj min huril 'ain. Min al-huril 'ain. Dia dinikahkan dengan bidadari. Hadis ini dan hadis sebelumnya menunjukkan uh, kemudian wa syafi' fi sab'ina insan min aqaribihi. Dia bisa memberikan syafaat kepada 70 orang dari kerabatnya. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang syahid terjaga dari azab kubur dan fitnah kubur. Yang ketiga, sedikit lagi waktunya kita lintas saja. Yang berikutnya adalah membaca surat muluk. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala surah min Al-Qur'an 30 ayat li sahibiha hatta غفر له ada satu surat dalam Al-Quran 30 ayat yang memberikan syafaat kepada orang yang membacanya sampai dia diampuni dosanya. Ya, maka hadis ini yang dimaksud di sini adalah surat Al-Mulk. Dia adalah 30 ayat. Ini menunjukkan bahwa orang yang menjaga membaca surat Muluk ini dan dia selalu dia baca maka dia akan selamat dari azab kubur. Kalau dia sama dari azab kubur, maka dia mendapatkan kebahagiaan di dalam kuburnya. Yang keempat, yang bisa menyelamatkan seseorang di azab kubur juga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Sahih yang dikeluarkan termiri, man yaktulhu batnuhu fala yu'adzaba fi qabrihi. Siapa yang meninggal dunia disebabkan oleh sakit perut. Jadi perutnya yang membunuh dia. Maka dia tidak diazab di dalam kuburnya. Ini dipahami bahwasanya setiap orang yang ditimpa oleh penyakit perut ya, lalu dia bersabar, tidak mengeluh, dan dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dia adalah orang yang akan mendapatkan uh, penjagaan dari azab kubur. Di antara yang lain yang menunjukkan amalan-amalan yang bisa uh, mendatangkan kebaikan dan selamat dari azab kubur adalah sholat. dalam kita jaga zakat, puasa, amalan-amalan lain yang lain seperti sedekah, rahim, melakukan ma'ruf, berbuat baik kepada manusia itu merupakan sebab-sebab selamat dari dari azab kubur dan lainnya. Terakhir al-jami'u fi dzalika. Induk itu semua untuk selamat dari azab kubur adalah tahqiqut taqwa lillah. Mewujudkan takwa kepada Allah dengan betul-betul takwa. Apa hakikat takwa? Hakikat, hakikat takwa itu adalah takut kepada Allah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjalankan kewajiban kepadanya dan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah serta memperbanyak taubat dan istighfar serta amalan-amalan sunat yang lain dan diiringi dengan bertaud kepada Allah dari adat kubur. Allah berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim al-malaikatu an la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabbuna Allah thumma istaqamu Orang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Kemudian dia konsisten. Ini yang berat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ketika uban Nabi sudah mulai tumbuh, para sahabat bertanya kepadanya. Lalu Nabi mengatakan, Shayyabatni hudud wa akhwatuha. Surat Uhud dan saudara-saudaranya telah menjadikan aku berubah. Apa yang menyebabkannya? Ayat yang berbunyi istaqim kama umir. Istiqamahlah, konsistenlah sebagaimana kamu diperintah. Ini yang berat. Hadir di majlis ilmu aja kita konsisten Untuk sholat berjamaah pun juga sulit untuk konsisten. Apalagi yang lain. Dan ini perlu ya kita lakukan. Karena amalan yang paling disukai Allah adalah konsisten. Inna ahabbal amal ilallah adwamuha. Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang continue, yang konsisten. Wa in qalla walaupun amalan itu sedikit. Maka takwa adalah uh, pemungkas untuk menjauhkan kita dari azab Allah. yang akan mendapatkan atau memberikan kepada kita kebahagiaan di dalam kubur kebahagiaan dalam kubur kalau kita dapatkan ini adalah yubashir tanda-tanda yang memberikan kegembiraan kepada kita bahwa apa yang segala itu akan lebih mudah lagi namun sebaliknya kalau seandainya azab kubur yang kita dapatkan, maka apa yang setelah itu akan lebih berat lagi. Perlu kita pelajari ke muslimin apa yang akan kita hadapi pada pada mahsyar. Bagaimana kondisi pada mahsyar? Hisab, am, kemudian meniti sirat. Ini juga harus kita pelajari bagaimana kondisi yang itu adalah sangat genting sekali karena kita akan hanya ada satu pilihan, selamat atau tidak. Kalau tidak, pasti kita masuk dalam api neraka. Kalau selamat, berujung dia adalah dalam surga. Maka ini perlu kita pelajari. Apa yang akan kita hadapi dan mesti kita hadapi. Semua manusia akan melaluinya. Ya, sebagaimana kita ketika kita ingin sukses di dalam satu perjalanan kita harus tahu bagaimana perjalanan itu yang akan kita hadapi. Seperti apa? Sehingga persiapan kita akan menjadi sempurna. Allah Ta'ala mudah-mudahan ini eh, yang kita sampaikan bermanfaat saya sendiri dan kepada kita semua. Mudah-mudahan eh, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar bisa menjalankan dan mengamalkan hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari alam tersebut sehingga kita mendapatkan kebahagiaan dalam dalam alam barzakhiyah kemudian diri dengan kebahagiaan seterusnya. Allah taala kita break sebentar ya dan kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.